kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Hadirin wal hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa kasari lidah kita dengan ungkapan syukur, ungkapan tasbih, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas segala yang kita rasakan, atas segala yang pernah kita alami dan atas segala yang mudah-mudahan senantiasa kita rasakan hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang baik ini kita akan meneruskan kajian tentang usul fikih satu landasan yang telah dibuat oleh para ulama kita memahami hukum-hukum yang tersebut dalam fikih. Usul fikih merupakan acuan dasar, kaidah-kaidah di dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah yang kemudian akan melahirkan sebuah kesimpulan hukum istimbal ahkam yang itu nantinya menjadi produk-produk fikih karena ini merupakan acuan maka notabene yang harus menguasai atau yang berhak mengeluarkan kaidah-kaidah usul fikih ini mau tidak mau adalah mereka yang ahli pakar bahasa jadi yang tidak ngerti bahasa eh, Arab tidak boleh mengeluarkan kaidah usul fikih karena memahami redaksi Al-Quran dan Sunnah yang demikian sangat angkuh yang berbeda dengan redaksi bahasa Arab pada umumnya tentu menuntut kesempurnaan pemahaman tentang bahasa Arab apalagi yang akan digali nantinya adalah menjadi sebuah kaidah di dalam menentukan sebuah status hukum yaitu adalah satu hal yang luar biasa itu yang dimaksud dengan usul fikih adalah kumpulan dari kaidah-kaidah yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dalil Al-Quran maupun hadis. Sebagai contoh misalnya akhirnya solata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa Qur'an al-fajr. Dirikanlah solat dari sesudah tergelincir matahari hingga gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Selalu kama ro'aitumuni usalli Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat Ayat dan hadis ini belum menentukan Apakah sholat itu hukumnya wajib atau tidak Belum tidak menetapkan apakah sholat itu hukumnya wajib atau tidak hanya menyebutkan waktunya sesudah tergelincir matahari hingga gelap malam dan disempurnakan dengan sholat subuh begitu apakah sholat itu wajib atau tidak belum demikian juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat apakah status hukum sholat itu wajib atau sunnah atau sekedar boleh-boleh saja atau bukan. Nah, kalau kita lihat kaidah salah satu kaidah dari usul fikih adalah al aslu fil amri lil wujud. Asal atau pokok perintah dalam Al-Quran maupun hadis adalah untuk menunjukkan sesuatu yang wajib. Maka perintah Akhiri sholat dirikanlah sholat Sesuai dengan kaidah usul fikihnya Bahwa asal dari seluruh perintah di dalam Al-Quran maupun hadis adalah untuk menunjukkan yang wajib. Berarti status hukum dari sholat adalah wajib dengan melihat redaksi perintahnya. Nah, kaidah al-aslu fil amri lil itu kan berarti mencermati redaksi dari Al-Quran dan hadis tadi. Karena redaksi Al-Quran dan hadis adalah redaksi yang paling tinggi dalam konteks bahasa Arab, mau tidak mau, kaidah itu harus ditegaskan oleh kelompok, bukan oleh individu. Kelompok ulama yang notabene mereka adalah ahlu al Maka tidak boleh membuat kaidah usul dan ya, mereka yang tidak punya latar belakang kebahasa Araban ya, tidak bisa bikin kaidah sendiri dalam mengistimbat menarik kesimpulan dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah saw. Alaihi Wasallam. Nah ini sebuah pengantar. Kita akan masuk kepada beberapa kaidah istimbat hukum. Jadi Subhanallah bahwa redaksi Al-Quran dan hadis itu bisa memungkinkan beragam status hukum kalau kemudian yang menarik kesimpulan dari redaksi Al-Quran dan Hadis tidak memahami benar kebahasa Araban, maka bisa jadi yang lahir adalah kaidah-kaidah yang justru mengeluarkan status hukum yang bertentangan dengan kehendak Allah dalam firman-Nya maupun kehendak Rasul dalam hadis hadisnya. Nah, ini tidak sembarangan tentunya. Yang pertama kaidah tentunya adalah amar atau perintah. Karena inti dari ajaran Islam itu perintah dan larangan. Jadi yang paling banyak itu perintah atau larangan Pak dari ajaran Islam. Perintah atau larangan yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Perintah yang paling banyak ya daripada larangan. <laughs> Nanti coba dicek lagi. Kalau kemudian yang terbanyak dari ajaran Al-Quran dan hadis itu adalah perintah, ya maka berarti itu sebuah kebaikan karena kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sesungguhnya jika kalian memahami perintah-perintah Allah di dalam Al-Qur'an fa innahu innal khairan ya'murukum bihi aw syarran yanhaakum anhu perintah itu tidak lain adalah untuk kebaikan manusia khairan ya'murukum bihi tidak ada perintah yang kemudian justru bukan untuk kebaikan manusia. Karena Allah tidak membutuhkan membutuhkan dari kita apapun yang kita lakukan. Dalam kaidah al-amr atau perintah ada beberapa kaidah yang disebutkan di sini. Yang pertama al-aslu fil amri lil wujub tadi. Ya, asal dari seluruh perintah-perintah dalam Al-Qur'an atau hadis itu yang kemudian harus muncul di dalam benak pikiran kita adalah bahwa ini perintah perintah wajib. Bukan malah kita mengambil yang paling rendah bahwa perintah ini boleh-boleh saja. Kalau itu yang terjadi, maka kemudian di dalam membaca perintah-perintah itu kita dalam bahasa tanda kutip asal-asalan. Wah ini boleh saja kok, bukan wajib. Tetapi kemudian ketika yang pertama kali hadir dalam pikiran kita ketika membaca perintah Allah dalam Al-Quran hadis bahwa ini adalah untuk sesuatu yang wajib, maka motivasinya akan semakin besar untuk menjalankan perintah tersebut. Karena wajib jelas konsekuensinya jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapat Jadi kaidah yang tertinggi dari kaidah amal adalah demikian, memahami perintah dalam Al-Quran hadis pertama kali yang harus dihadirkan adalah bahwa ini untuk wajib bukan untuk suatu sunnah kalau sunnah kan kadang mau kadang tidak apalagi yang mubah sudah yang wajib aja susah apalagi yang mubah atau yang sunnah dan lain sebagainya nah ini contohnya seperti tadi yang kedua al aslu fil amri la tadi at takrar ataupun at ikrar asal dari sebuah perintah dari Al-Quran dan hadis adalah bahwa perintah itu tidak menghendaki dilakukan berulang-ulang. Asalnya begitu tidak berulang-ulang. Wa timul hajjah wal umrata lillah dan sempurnakanlah hajimu dan umrohmu karena Allah. Asalnya adalah bahwa perintah haji dan umroh itu tidak berulang-ulang. Kan lebih baik orang itu dipanggil haji ya, cari daripada haji-haji gak enak itu pak kalau pak haji pak haji gimana kabarnya kan enak tapi kalau dipanggilnya haji-haji pelitnya gak enak kalau dua kali haji-haji <laughs> haji-haji kok begitu kan gak enak kalau sekali pak haji gak enak kalau dua kali gak enak ya. jadi asalnya bahwa sekali itu cukup tapi nanti ada dalil-dalil lain yang kemudian mengembangkan asal ini, mengembangkan prinsip ini. Tapi yang kita baca, yang kita harus hadirkan pertama kali bahwa perintah apapun dari Al-Quran dan Hadis itu prinsipnya adalah bahwa perintah itu hanya menuntut kita melakukannya sekali, tidak berulang kali. Seluruhnya dari perintah Al-Quran dan Hadis. Tetapi nanti ada dalil-dalil lain yang kemudian mengembangkan status hukum ini dari yang menuntut hanya sekali kemudian berulang Ya, Nah, ini luar biasa. Bagaimana para ulama menarik kesimpulan ini luar biasa. Bukan mudah. Karena membaca firman Allah dan sabda Rasul yang kemudian akan ditarik kesimpulan hukum yang berlaku hukum itu dan diamalkan oleh seluruh umat Islam tentunya. Nah yang ketiga juga sama al aslu fil amri la yaktabi al qawl asal dari sebuah perintah itu tidak mendaki bersegera. Jadi akalnya kapan kita bisa melaksanakan silahkan. Apakah di awal waktu, apakah di pertengahan waktu, apakah di akhir waktu ini berbicara fikih. Fikih itu berbicaranya adalah sah dan tidak sah. Kalau berbicara dari konteks tasawuf atau konteks memahaminya berdasarkan memahami hati setiap nafsu maka tentu yang lebih awal itu lebih baik dari pertengahan daripada yang terakhir. Tetapi ketika seorang menjalankan sholat di akhir waktu itu sudah selama belum keluar dari waktunya. Bahkan kalau di beberapa negara misalnya di India itu sholat asar di Afghanistan, Pakistan yang ada tantannya Afghanistan, Pakistan, yang punya negara yang ada tanahnya di ujung itu, Pak. Ya. Itu mereka malah kalau sholat ya, asar itu lebih utama di akhir waktu. Jadi pernah ada tamu dari Afghanistan di sini, itu setengah empat masih ceramah aja dia cerita asik. Kita boleh sholat. Ketika dia tidur, Pak ini udah jam jam lima ini jam setengah enam oh iya memang kami sholatnya jam lima atau setengah 6 gitu ya, sholat asalnya jadi asalnya adalah bahwa kemudian perintah itu tidak menuntut kita segera lakukan ya, tetapi ada momentum-momentum ada waktu utama ada waktu pertengahan dan ada waktu yang mepet secara fisik sah karena fisik itu teoritis mata-mata, bukan nilai. Tapi secara nilai tentu berbeda, mereka yang menjalankan di awal waktu, di pertengahan waktu maupun di akhir waktu. Fikih itu hanya sah atau tidak sah. Maka kalau orang berbicara fikih saja tidak sempurna. Karena sah dan tidak sah, adalah sah. Yang penting kadang-kadang minimalis saja kalau bahasa saya minimalis. Sekarang umumnya orang mengerjakan ibadah itu minimalis. Kayak bikin rumah sekarang modelnya model minimalis. Untuk yang penting kan sah, kan batasnya sampai sini doang gitu. Padahal sebenarnya kalau kita baca nilai lebih baik maksimalis sesempurna mungkin. Memang cara fikih sih sah saja boleh, ya tapi konteks minimalis itu yang fikih memang standarnya. Tapi kalau konteks yang lain tentu kita berbicara tentang nilai. Yang keempat, al-amru bi syai'i amrun biwasa'ihi. Perintah melakukan sesuatu adalah perintah dengan segala bahwa akal dari sebuah perintah itu wajib. Ketika Allah memerintahkan sholat, maka seluruh sarana-sarana untuk kita menjalankan sholat itu termasuk kategori yang wajib. Menyiapkan baju yang menutup aurat itu wajib. Mempersiapkan alat-alat kelengkapan sholat itu termasuk wajib. Karena tidak mungkin seseorang bisa menjalankan sholat perintah yang wajib tadi dengan baik jika kemudian alat-alat kelengkapannya tidak memadai tidak menutup aurat tidak mungkin maka melengkapi alat-alat kebutuhan untuk menjalankan sebuah kewajiban itu termasuk wajib haji alat kelengkapannya adalah dana yang memadai maka mencari dana yang memadai yang halal itu hukumnya wajib agar bisa menjalankan ibadah bukan sunnah. Kemudian seluruh alat-alat kelengkapan yang menunjang terjadinya terlaksananya kewajiban tersebut maka itu termasuk juga perintah yang jika harus ada wali maka kehadiran wali itu wajib saksi juga demikian kalau tidak ada maka berarti tidak sah pelaksanaan ibadah tersebut. Salat berjamaah, kalau tidak imam, maka hadirnya imam itu wajib. Menunjuk imam dalam salat berjamaah adalah hukumnya wajib. Karena salat berjamaah tanpa imam, ya tidak salat berjamaah namanya. Masing-masing itu. Meskipun barang-barang tapi masing masing nilainya ya tidak salat berjamaah. Jadi seluruh alat kelengkapan untuk kita menjalankan kewajiban yang merupakan apa dari perintah Allah dan Rasulnya maka status hukumnya adalah wajib berdasarkan kaidah al-amru bisyai'i amrun diwasa ini perintah terhadap sesuatu adalah juga perintah adalah seluruh alat kelengkapannya wah subhanallah luar biasa jadi betapa luasnya cakupan usul fikih ini yang menjadi fondasi dari hukum-hukum atau produk-produk fikih produk pikiran lagi dari usul fikih. Berkembangnya fikih adalah karena berkembangnya usul fikih tadi kaidah-kaidahnya. Dan kaidah-kaidah itu tentu membantu kita sekarang para ulama untuk mengistihadi produk-produk hukum yang baru. Permasalahan-permasalahan yang dahulu tidak atau belum terjadi di masa para ulama generasi awal. Yang terakhir, yang kelima, al-amru bi syai'in nahyun an Perintah melakukan sesuatu berarti larangan melakukan sebaliknya. Jadi kalau kemudian perintah itu untuk hanya beriman kepada Allah, maka sebaliknya itu adalah sebuah larangan. Larangan untuk kafir, larangan untuk nifak, munafik, larangan untuk berbuat fasik. Karena untuk mencapai derajat mukmin berarti harus meninggalkan seluruh sifat-sifat yang bertentangan dengan iman. Maka perilaku-perilaku kekufuran itu jelas merupakan larangan karena perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu aminu seluruh hal yang kemudian bertentangan dengan konteks keimanan seseorang maka itu adalah jelas dilarang karena perintahnya adalah untuk beriman kepada Allah. Seluruh hal yang kemudian bertentangan dengan keyakinan kepada Allah itu pada waktu yang sama adalah sebuah larangan. Karena ketika katakan Allah perintahkan beriman, berarti larangan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan bagaimana tersebut. Jadi lawan dari sebuah perintah adalah larangan. Ketika Allah memerintahkan sesuatu berarti Allah melarang sesuatu yang bertentangan dengan perintah tersebut. Komprehensif sesungguhnya kaidah-kaidah ini. Jika kita baca dengan bersama, benar-benar bahwa ajaran Islam itu menghendaki sebuah kesempurnaan dari pribadi seorang muslim. Ketika Allah perintahkan sholat berarti seluruh hal yang bertentangan dengan sholat tidak boleh dilakukan. Ini baru tataran fikih. Bagaimana kalau tataran nilai? Berarti hal-hal yang mengganggu kekhusyukan, hal-hal yang kemudian bisa mengganggu konsentrasi sholat, hal-hal yang kemudian bisa merusak dari nilai sholat, itu adalah sebuah larangan. Karena kita ingin melaksanakan kewajiban yang paripurna tersebut. Nah inilah Bapak sekali sekalian mengatakan Allah, ada satu hal yang menarik di sini. Tadi pada awal dari kaidah al-amr perintah, bahwa perintah itu asalnya adalah untuk menunjukkan yang wajib. Tapi jika perintah itu setelah larangan, maka ia hanya menunjukkan status hukum boleh. Ini hadis dari Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Kuntu hukum an ziyaratil kubur fazuruha." Sesungguhnya aku melarang kalian menziarahi kuburan. Maka sekarang fazuruha berziarah perintahnya datang setelah larangan. Awalnya Rasulullah melarang siapapun untuk melakukan ziarah kubur. Tapi kemudian ada perintah, redaksinya perintah, fazruha, berziarah secara bahasa Arab dipahami bahwa itu adalah redaksi perintah. Nah, jika kemudian perintah itu datang setelah larangan, maka berubah status hukumnya dari asal perintah wajib menjadi hanya kalau kita tidak tahu dasar hukum itu maka seolah-olah perintah ini kan wajib. Fazuruha maka berziarah kubur itu hukumnya wajib. Padahal karena ini adalah bak nahi sebelumnya Rasulullah melarang maka akan mengubah status hukum itu menjadi boleh saja. Bisa kita teliti nanti ayat atau hadis yang kemudian tetapi perintahnya muncul setelah larangan, maka itu bergeser dari kaidah pertama pada amat untuk yang wajib tetapi menjadi hal yang mubah atau boleh luar biasa Bapak Ibu sekalian usul ini merupakan satu istihad prestasi yang terbesar dari para ulama Islam bisa dibayangkan kalau kajian ini tidak tidak ada maka bagaimana kita bisa menarik kesimpulan dari redaksi Al-Quran dan hadis yang bahasa Arab sungguh tinggi? Banyak hal yang ya, tersembunyi dari bahasa Arab tersebut. Kita memahami bahasa manusia kadang kalah menafsirkan ya, perintah orang, apalagi kemudian perintah yang maha kuasa atau perintah makhluk yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini membantu para ulama terutama sekarang dalam konteks ya munculnya persoalan-persoalan baru, maka kemudian akan menjadi sebuah alat kelengkapan untuk menarik sebuah kesimpulan hukum. Maka produk-produk fikih yang kontemporer mau tidak mau harus mengacu kepada kaidah-kaidah. Jadi kaidah ini merupakan satu prestasi terbesar dari para ulama kita. Ya, usul dahulu pengusung pertama kali adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala ini sebuah jasa eh, prestasi yang gembira yang tidak ada tandingannya sampai pun. Nah ini tentang perintah. di seluruh kaki perintah yang mengacu kepada Al-Quran maupun hadis Rasulullah sebagai sumber utama dari hukum. Ya. Maka bisa dipahami berdasarkan itu apakah perintahnya adalah untuk wajib, apakah perintah itu menuntut kita untuk mengulangi berkali-kali melakukan itu? Apakah perintah itu menunjukkan kita harus bersegera melakukannya dan tidak boleh menangguh-nangguhkan? Apakah kemudian perintah yang diperintahkan Allah maupun Rasulullah ya, itu menunjukkan sesuatu yang mubah ataupun tidak? Jadi dia kaidah-kaidah usul fikih yang banyak sekali kaidah-kaidahnya. Ini baru tentang menyentuh masalah keintai. Karena redaksi Al-Quran juga ada nanti tentang masalah larangan atau apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan an-nahyu. Jadi seolah-olah kita sedang mempelajari membaca redaksi bahasa Arabnya Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untungnya kaidah ini sudah ada semua, jadi tinggal bukan berarti kita baca Quran, maka ini perintahnya untuk wajib ini sudah ada kaidahnya jadi ketika baca ini perintah kira-kira ini larangan misalnya wal ya ya dina amanu la taqrabu sholat wa antum sukara hai orang beriman jangan kamu mendekati sholat ketika kamu sedang mabuk wah ini gimana nih ini redaksi ini menuntut haram atau menuntut sesuatu yang lain atau ketika Allah berfirman famsahu ma qabalakum minan nisa'i mahna wa thulatha wa ruba' nikahilah dari kalian wanita-wanita dua tiga eh dua tiga empat wajibnya itu perintahnya di situ kelompok satu wajib itu pangkiru jadi dua langsung <laughs> jadi ada di kami perintah itu tidak wajib yang wajib itu adalah fawahidatan tapi makna maka pangkiru perintah meskipun asalnya itu adalah perintah itu wajib tapi nanti ada dalil-dalil yang lain yang mengubahkan dari status wajib itu menjadi statusnya hanya sunnah, statusnya hanya mubah, statusnya makruh. Bahkan perintah nikah itu kan sesuai dengan objeknya, subjeknya. Kalau subjeknya tidak mampu maka bisa menjadi haram. Kalau dia dengan proses pernikahan itu justru terjadinya hal-hal yang memudorotkan dirinya atau orang lain dan lain sebagainya. Luar biasa, usul ini merupakan acuan prestasi gemilang dari para ulama kita yang tidak pernah ditandingi oleh siapapun dan seluruh produk-produk dari kajian inilah yang kemudian menjadikan alat kelengkapan para ulama sekarang untuk menentukan sebuah status hukum kontemporari permasalahan-permasalahan yang kemudian berkembang muncul dan lain sebagainya sebuah ya jasa sebuah warisan yang agung dari para ulama kita karena mereka adalah ahli lugh mau tidak mau Al-Lobatu ya bahasa Arab ya, Pakar pakar tentang bahasa merupakan misah kunci utama di dalam seseorang melakukan ijtihad tidak bisa orang berijtihad tetapi dia tidak mengerti bahasa Arab bukan orang Arab tapi bahasa Arab ada orang Arab belum tentu mengerti bahasa Arab artinya bahasanya bukan berbahasa tapi konteks bahasa Arab dari kaidahnya, grammarnya dan lain sebagainya. Nah iya, karena waktu yang terbatas, nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan berikutnya. Karena masuk pada nahi larangan nanti ada tentang masalah al-urf, masalah tradisi atau kebiasaan, masalah al-maslahah. kaidah-kaidah yang kemudian kita membaca Al-Quran dan hadis itu bisa menarik kesimpulan hukum ketimbang yang tentunya memperhatikan kemaslahatan dari umat selaku subjek pelaku di ya, dalam ajaran-ajaran Islam tersebut. Inilah Bapak Ibu sekalian hadirin dan hadirin dibolehkan Allah satu hal yang kita banggakan dari para ulama kita nanti kita memohonkan mudah-mudahan mereka yang mendapatkan pahala yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kalau ada yang ingin kita diskusikan kita